Ikhwani fillah zanillahu yakum akhwati fid E, banyak pertanyaan yang masuk kepada ana. Sebagian pertanyaan atau kebanyakan pertanyaan tidak nyambung dengan dengan apa yang kita sampaikan namun insyaallah e, kita mencoba menjawab pertanyaan meskipun tidak nyambung dengan apa yang e, materi yang kita sampaikan. E, di sini pertanyaan pertama Tadi antum mengatakan bahwa kita ini golongan salaf ya. Sementara Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwa tidak tidak boleh menjadikan salaf sebagai golongan, ya. E, memang benar Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin mengikuti dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah menyebutkan bahwasanya salaf ya as-salafi adalah sebuah manhaj dan bukan golongan. Artinya bukan semacam partai ya, bukan ada stempelnya ya. Jadi kalau barang siapa yang tidak ngaji sama ustadz ini berarti keluar dari stempel salaf. Enggak. Salaf adalah pemahaman. Manhaj salaf adalah pemahaman. Siapa saja bisa bermanhaj salaf. Ya. Engkau adalah ahlu sunnah wa in kunta wahdak meskipun kau sendirian, meskipun kau ada di ujung Irian Jaya. Ya. Meskipun tidak kenal Ustadz Firanda, meskipun tidak kenal Ustadz Yazid, meskipun tidak kenal Ustadz Abdul Hakim Abdad, meskipun tidak kenal Syekh Abdul Razak, tetapi kalau di atas manhaj yang benar, maka dia seorang salafi. Karena bukan golongan ikhwan. Ya, bukan yang tidak kenal ustadz ini, tidak ada cap, tidak ada cap dari ustadz ini berarti bukan salafi, bukan seperti itu. Manhaj salaf tidak mengajarkan hizbiyah. Kita memerangi hizbiyah ya. Dia tidak suka ada golongan-golongan. Yang golongan-golongan itu timbul akhirnya mem mem memunculkan al-wala wal bara di atas golongannya. Lihatlah bagaimana kaum muslimin sekarang terpecah belah. Timbul kelompok, timbul golongan yang tidak masuk dalam golongan ini bukan kawan. Namun yang masuk dalam golongan kami meskipun bejat adalah kawan. Begitu. Kalau masuk dalam golongan kami meskipun bejat, meskipun tukang maksiat kawan kita. Islam tidak menghendaki hal itu. Tapi Islam menghendaki kita mengenal sunnah, menjalankan amal sebagaimana amalan yang dicontohkan oleh salafus saleh, itulah manhaj manhaj salafi ya. Tidak ada yang memahami perkataan Syekh Utsaimin bahwasanya uh, kita tidak bermanhaj salaf. Enggak, maka namun harus bermanhaj salaf. Akan tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan jangan sampai salaf menjadi sebuah golongan sehingga timbul e, ya kepada syekh tertentu, kepada ma'had tertentu, kepada pondok tertentu. Ini yang tidak kita inginkan. Seperti kita di Jami Islami alhamdulillah ya. Kita salafiyin berkumpul dari berbagai macam ma'had. Ada eh, Al-Irsyad, ada Jamilur Rahman, ada bahkan dari eh, gontor yang sudah ber, berpemahaman salaf. Ya, kita berkumpul tidak pondok dan pesantren dan yayasan tidak menghalangi kita sama sekali. Yang menggabungkan kita adalah pemahaman pemahaman yang benar di atas manhaj salaf. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan, apakah sorban melilit adalah sunnah? Sorban melilit. Sorban dililit maksudnya. Oh, sorban dililit, bukan sorban melilit. Dan kenapa para dai salaf tidak pakai sorban? Ada sorban gak? Ana boleh pinjam. <laughs> Ikhwani fillah ya iyyakum. Sunnah dalam pakaian sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Usul Fiqh ya. Beliau menjelaskan bahwasanya sunnahnya adalah muwafaqatun nas. Yaitu sesuai dengan penduduk setempat selama tidak menyelisih apa? syariat. Bukan jenis pakaian, bukan jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di zaman beliau pakai sorban benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pakai izar warida, pakai sarung, pakai selendang. Apakah kita mengatakan sekarang sunnah antum pakai sarung sama pakai selendang? Antum akan diketahui oleh orang Lombok di sini. Karena itu bukan sunnah. Yang sunnah itu adalah sesuai dengan masyarakat selama tidak menyelisihi syariat. Oleh karenanya ikhwan, Abu Jahal dan Abu Lahab juga dulu pakai sorban. Benar ini? Karena tidak bohong ini. Dan juga pakai rida seperti Nabi saw. Nabi saw sebelum menjadi Nabi dan sudah jadi Nabi pakaiannya sama. Itu sesuai dengan apa? masyarakat. Oleh karena ikhwan, anak rasa yang paling sunnah di zaman ini ya pakai pakai sarung, pakai koko, pakai songkok itu sunnahnya masyarakat Indonesia adalah pakaian apa? Pakaian is Islami. Pakaian is Islam itu yang sunnah. Adapun seperti ana atau Ustadz Mizan yang mungkin pakai kutroh itu mengenang masa di zaman di jamiah Islamiyah. Kita senang pakai baju-baju begini dan meskipun kita dapati juga sebagian syekh atau sebagian kiai-kiai Sejak dulu kalau mereka khutbah, mereka pakai apa? Pakai sorban. Jadi itu sudah kalau suatu pakaian sudah dikenal sebagai pakaian Islami di suatu tempat, maka tidak mengapa kita pakai pakaian tersebut. Kalau pakaian tersebut sudah dikenal sebagai pakaian Islami di suatu tempat, maka boleh kita pakai pakaian tersebut. Kalau tidak, maka pakaian syuhrah, pakaian tampil beda yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kenapa para dai salaf selalu saling hajar dan tahdir? <laughs> Nanti insya Allah anak akan bahas pada uh, kajian kita hari hari Ahad ya. Tentang khusus masalah ini, masalah apa? Masalah tahdir-tahdiran. Sekarang kita masalah amalan ya, kawan. Jangan antum keluar sana Ini semuanya masalah tahdirin. Ini ya turut semacam-macam nanti deh. Ustadz, aku adalah orang yang sering keluar madhi. Sering keluar apa? madhi. Sampai-sampai ketika selesai solat sering kutemukan basah di sekitar kemaluan. Dan apakah saya harus mengulangi solat apabila saya menemukan madhi ketika sudah selesai solat? Syukran ya. Sebagian orang memang terkadang sering keluar madhi. Seperti Ali bin Abi Thalib dia mengatakan kuntu rajulan madzaan. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallam lima kana lima kanat lima kanat ibni ibnatihi minni ya. Dia mengatakan bahwasanya saya adalah seorang madza. Madza itu sighah mubalaghah artinya sering keluar madzi. Ini dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Namun saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena putri Nabi adalah istriku. Ya. Akhirnya fa'arsaltul Mikdad bin Aswad. Saya pun menyuruh Mikdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, iksil zakarak, uh, iksil zakarak, iksil zakarak, wandahfarjak. Ya atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh untuk mencuci uh, tawa, uh, apa tawadhu. Rasulullah juga sudah menyuruh untuk berwudu. Oleh karenanya para ulama sepakat keluar madi itu membatalkan wudu. Keluar madi itu membatalkan wudu dan wudu merupakan syarat uh, eh, syarat sahnya salat. Barang siapa yang uh, keluar madi maka sholatnya batal dan dia harus mengulangi sholatnya. Kecuali kalau orang ini sering keluar terus setiap detik atau setiap menit keluar terus. Berarti dia terkena usum hukum salah baul. Orang yang senantiasa keluar keluar kencing. Orang yang seperti ini, dia berwudu tatkala hendak sholat, setelah itu apa yang keluar tidak jadi masalah. Ya. Kalau orang seperti ini, artinya setiap menit keluar dan terus-terusan keluar. Tapi kalau jarang-jarang mungkin dua jam sekali keluar, itu tidak apa-apa. Dia harus mengulangi apa? mengulangi, dia cuci kemaluannya, dia basahi pakaiannya, kemudian dia sholat. Dia sholat mengulangi sholatnya. Wallahu taala alam disolat Ustadz, anak adalah seorang pegawai kantor yang berkantor pada bangunan lantai dua. Lantai pertamanya adalah masjid dan lantai keduanya adalah kantor tempat anak kerja. Pertanyaan, bolehkah anak transaksi jual beli di dalam kantor tempat anak bekerja, apakah termasuk masjid? Tidak. Masjid adalah tempat yang dikhususkan untuk sholat ya. Selama lantai satu saja yang dikhususkan sebagai tempat ibadah, lantai dua tidak dikhususkan sebagai tempat ibadah, maka hukumnya bukan hukum masjid dan boleh bertransaksi di tempat tersebut. Allah taala alam bisawab. Ustaz, apakah salah ketika kita beribadah hanya eh, apakah salah ketika kita beribadah hanya mengharapkan surga dan kenikmatannya sehingga tujuan ibadah mencari ridha Allah kadang kita lupa ya. Jadi ikhwan fillah Allah wa iyyakum ya bahwasanya e, seorang tatkala beribadah tentunya ada rukun ibadah yang disebut oleh para ulama yaitu al-mahabbah kemudian khauf kemudian roja itu dikumpulkan dalam hati seorang ya kata para ulama Al-mahabbah khauf dan roja ini ibarat burung ya. Al-mahabbah seperti kepala burung, adapun roja dan khauf rasa takut dan mengharap seperti dua sayap dua sayap burung. Kalau ada salah satu sayapnya yang hilang tentunya akan miring burung tersebut dan tidak akan bisa terbang sebagaimana mestinya. Oleh karenanya seorang beribadah dia hadirkan tiga perkara ini: cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah yang benar sebagaimana dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang beribadah hanya rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa roja, maka dia akan terjerumus dalam mazhab Khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengharapkan uh, hanya roja saja tanpa ada mahabbah dan khauf, maka dia akan terjerumus dalam uh, mazhab Murji'ah. Dan itu keduanya adalah mazhab Ahlul Bid'ah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara keduanya. Tidak mengapa seorang beribadah dan justru dia beribadah mengharapkan pahala akhirat. Oleh karenanya ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi SAW. alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inilah uhsinu dan danataka wala dan danati Mu'ad." Ya. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak mampu mengulang-ulangi doa yang kau sebutkan dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu." Ya, karena Rasulullah SAW membaca doa khusus, demikian juga Mu'ad bin Jabal. Kata Rasul, apa yang kau baca? Dia mengatakan, Allah, Allahumma inni as'alukal jannata wa maqarraba ilaiha wa'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha ya Aku minta kepada engkau ya Allah surga dan apa yang mendekatkan kepada surga. Kata Rasulullah SAW, haulaha nudandin. Kami pun doanya seputar i, seputar itu. Saya dan Muaz ini meskipun lafal doanya berbeda, akan tapi niat kami adalah mencari mencari surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingkan mengiming-iming kita dengan surga. Justru itu yang kita cari. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya ingin beribadah kepada Allah, tidak ingin surga, itu kadzab. Itu apa? Kadzab. Sok sok apa? Saya tidak takut kepada api neraka, itu kadzab. Itu bukan manusia orang seperti itu. Bukan manusia. Memang saya tidak tidak iming-iming bidadari, saya tidak ingin bidadari. <laughs> itu kadzab kabir itu. <laughs> Memang tidak ingin bidadari, tidak ingin. Oh, sedangkan wanita saja setengah mati cari wanita di dunia. Wanita hidungnya pesek aja tetap aja dia cari. Apalagi yang bidadari yang cantiknya luar biasa. Makanya memang saya tidak ingin bidadari itu kadzab omong kosong aja hanya sok-sok alim jadi tidak benar Rasulullah SAW berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia jangankan akhirat Rasulullah minta juga di dunia berikanlah kebaikan dunia kebaikan akhirat dan jauhkanlah aku dari api neraka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan wajah alni min warasati jannatin na'im ya Allah jadikanlah aku termasuk pewaris surgamu yang eh, penuh kenikmatan Ini pertanyaan yang berkata bertanya ini mungkin dari akhwat ya. Apa nama pasangan wanita yang masuk surga nanti? Jadi kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Kita tanya dulu perempuan dapat nggak menjadi masalah. Taruhlah kita namakan bidadara. Apa namanya? Bidadara. Itu bahasa kita aja bidadari. Bidadari yang jelas dapat laki-laki. Kalau di surga juga namanya imro'ah sama, nisa, wanita sama, namanya sama namun hakikatnya berbeda. Laki-laki perempuan juga, apakah dapat bidadari atau tidak? Ya, yang jelas dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya wanita mendapatkan apa? Bidadara. Tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang ingin saya sampaikan kepada para akhwat, kepada umahat, yang pertama, ketahuilah bahwasanya kenikmatan di surga itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah siapkan kenikmatan yang wala khatara ala qalbi bashar, yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam dalam benak manusia. Kalau Allah jelaskan antum tidak akan paham. Paham? Kalau Allah jelaskan antum tidak akan paham karena memang apa? Tidak pernah terlintas dalam benak antum. Bagaimana Allah menjelaskan antum tidak paham? Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam bukan tidak tidak pernah lihat, bukan tidak pernah dengar, tidak pernah terlintas dalam benak kita. Oleh karenanya kenikmatan di surga itu bukan kenikmatan berhubungan saja, Jangan dibayangkan saya pokoknya nanti berhubungan. Bukan itu saja kenikmatannya. Masih banyak kenikmatan yang lain yang tidak antum bisa bayangkan baik para lelaki maupun para wanita. Ini yang pertama. Yang jelas orang yang masuk surga la khaufun alaikum wala hum wala, antum tahzanun. Kalian tidak akan e, bersedih dan kalian tidak akan takut ya. Orang yang masuk surga pasti bahagia. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya sebagaimana para wanita, para lelaki mendapatkan bidadari, para wanita juga mendapatkan bidadara. Kenapa? Karena keumuman ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Sungguhnya di surga itu bagi kalian ya apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Apa saja yang kalian minta wahai laki maupun perempuan, Allah akan kabulkan. Minta apa saja pasti di, dikasih. Kalau minta laki-laki dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ayun. Sungguhnya di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa dan melezatkan pandangan. Apa sih yang diinginkan? Ini keumuman ayat ini, keumuman dua ayat ini menunjukkan apa saja yang diinginkan oleh seorang wanita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja? Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang bidadara? Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga adalah turun menurunkan Al-Qur'an dengan adab yang sangat tinggi. Ya, dengan adab yang sangat tinggi. Dan wanita itu pada dasarnya dicari, bukan mencari. Wanita itu dipingit laki-laki yang cari. Itu dalam adat Arab dan adat kita semua, ya. Wanita itu dicari malu-malu dan wanita itu para wanita adalah seorang wanita yang malu justru semakin malu para wanita semakin cantik wanita tersebut. Oleh karenanya ikhwan kalau antum lagi ngelamar ahwat, Antum cari akhwat yang pemalu, begitu antum mau langsung dia sembunyi. Ah itu mantap kalau gitu. Tapi kalau antum mau dia malah ngelirik antum gini. Apa ya? Nah, <laughs> ini bukan wanita yang pemalu. Cari wanita yang pemalu. Dan itu adalah uh, apa namanya? tabiat seorang wanita. Maka tidak wajar jika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut dalam Al-Qur'an, "Wahai para wanita, kalian akan mendapatkan laki-laki yang begini, begini, begini." Itu tidak laki baca Quran mungkin langsung malu langsung tutup itu tidak cocok bagi para wanita. Oleh karenanya diantaranya hikmah Allah Allah tidak menyebutkan bidadari dalam Al-Quran karena hal tadi. Ya. taala alam bisawab yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan para masyayikh yang lainnya yang menegaskan bahwasanya para wanita juga mendapatkan bidadara berdasarkan keumuman dua ayat tadi. Allah taala alam bisawab. Uh, eh, ini pertanyaan yang tersisa tinggal masalah mengenai manhaj dan kita tunda nanti insyaallah pada hari hari Ahad ya. Insyaallah tentang ada hari Ahad kita akan bahas tentang hikmah fi dakwah ila Allah tentang bagaimana hikmah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menyinggung tentang permasalahan ini. Kalau ada yang bertanya eh, secara langsung Anda persilakan namun pertanyaan yang mudah. Ya, sudah sudah azan. Sudah ya. Uh, kalau tidak ada alhamdulillah kita tunda insyaallah nanti hari Ahad kita uh, kenapa? Insyaallah ikhwani fillah sanallahu yakum demikian saja yang bisa ana sampaikan ya kurang lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya dan dari syaitan semoga Allah maafkan kita semua uh, wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh